apa jalan yang bisa menyelamatkan kaum muslimin. Yang bisa menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai rekayasa orang-orang kafir. Apa yang bisa mengeluarkan kaum muslimin dari kekuasaan orang kafir. Baik rekayasa dalam bentuk pemikiran baiki rekayasa dalam bentuk usaha mereka menganiaya kaum muslimin. Maka marilah kita cermati kepada dua ayat yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam dua tempat. Ayat yang pertama terdapat dalam surat Ali Imran. Yaitu dalam ayat 100 dan ayat 101-nya. Di mana Allah telah berfirman kepada kita, Ya ayuhalladzina amanu intutimu fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila sirati mustaqim. Lihat kepada Dua ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, termasuk Yahudi, misalnya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir sudah kamu beriman. Lalu Allah Ta'ala berkata dalam ayat yang selanjutnya. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ ayatullahi wa وَفِيكُمْ رَسُولُهُ Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu. Dan Rasul pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, kepada tari Allah, maka sungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada petunjuk yang lurus. Mana ayat ini menunjukkan kepada dua faidah yang sangat agung. Yang pertama, kapan saja seorang mukmin menghadapkan wajahnya ke perjalanan orang-orang Abdul kitab. Kapan saja orang-orang yang beriman mengikuti jejak ahlul kitab lain, Yahudi ataupun Nasrani, dari sifat yang tadi telah disebutkan dalam ayat Al-Quran, maka mereka akan bisa menggelincirkan kita. Maka kita dalam banyak ayat, dalam banyak hadis dilarang untuk menyelisih apa? Menyamai mereka dan kita diperintahkan untuk menyelisih mereka. Qaliful Yahud wa angkuliha. Qaliful Yahud kita diperintahkan untuk menyelisih orang Yahudi. Sebab tatkala kita mengikuti jejak mereka dalam kehidupan mereka, baik dalam beragama, Adapun budi pekerti mereka, maka mereka akan menggelincirkan kita. Mana yang kedua dari ayat ini? Ayat ini memperingatkan kepada kita. Seolah-olah Allah telah mengatakan kepada kita, "Mata mafaktum bi kitabillah wa amiltum bimakana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam adolaltuh dalam ayat ini seolah-olah mengatakan kepada kita. Selama kamu, wahai orang-orang yang beriman, berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada Sunnah, dan mengerjakan apa-apa yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kamu tidak akan sesat dan orang-orang kafir tidak bisa menyesatkan kamu. Ini sebab yang pertama. Jadi selama kaum muslimin membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, Selama kaum muslimin membaca hadis dan mengamalkan isinya selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam kehidupan kaum muslimin. Selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diikuti oleh umatnya ini dan selamanya selama umat ini mengikuti nabinya dan mengamalkan kitab yang diturunkan kepadanya maka walaupun orang kafir menempuh berbagai jalan untuk menggelincirkan kita, mereka tidak akan mampu menggelincirkan orang-orang yang beriman. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Taraktu fikum amrais lan tilu abada, ma'isa maksaktum bihima, kitabullah, wa sunnatuh. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya selama berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan kepada kita selama kaum muslimin menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupannya, baik dalam berakidahnya, baik dalam bermuamalahnya, baik dalam bernegaranya, baik di dalam berpolitiknya, baik di dalam berekonominya, baik dalam berakhlak, baik dalam cara beribadah dan yang lainnya. Selama mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, walaupun orang-orang kafir mengumpulkan para dai-nya, mengumpulkan juru bicaranya, dan mereka menempuh berbagai cara, mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dan mereka mengumpulkan seluruh kemampuannya untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman. Demi Allah, Allah Ta'ala akan menjaga orang-orang yang beriman. Di mana Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَحْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ini adalah kabar gembira dari Allah Ta'ala. Pernyataan dari Allah Ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat yang kedelapan. Itu surat Al-Anfal ayat 33. Di mana Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita semua wa ma Allahu liyu'adzibahum wa anta Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lihat kepada ayat ini. Wa makana Allahu liyazibahum wa anta Dan tidaklah Allah sekali-kali akan mengadab mereka. Sedangkan kamu, wahai Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula juga Allah akan menghadap mereka sedangkan mereka meminta ampun. Dalam ayat yang mulia ini ada dua sebab Allah Ta'ala akan mengangkat adab kepada sebuah kaum. Adab melepetaka bencana ataupun sebab dibentuk fitnah dipimpin oleh orang-orang yang dolim berkuasanya orang-orang kafir ini adalah berbentuk adab Allah Ta'ala. Iwat iman Allah. Walaupun ayat ini para ulama juga berbeda pendapat. Di mana ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Ta'ala mengkisahkan tidak mengadab orang-orang yang berada di sekitar Mekah pada waktu itu selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Dan Allah Ta'ala tidak mengazab orang-orang yang ada di sana disebabkan ada orang-orang yang beriman yang beristighfar kepada Allah yang hidup di Mekah. Tetapi ayat ini adalah berbentuk umum. Setelah dalam kisah yang mulia ini. Dan para ulama mengatakan alhamdulillah dimana Allah Taala tidak mengatakan wa anta minhum. Tetapi Allah telah mengatakan wa antafihim. Di mana yang dimaksud berbeda wa antaminhum. Tidak mungkin bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci adalah merupakan bagian dari mereka yang kotor. Tapi yang dimaksud Nabi berada di sekitar mereka. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan telah meninggalkan kita semua, maka ayat ini adalah masuk untuk semua umat. Di mana dalam ayat ini menjelaskan kepada kita. Selama kaum muslimin berpegang teguh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hati kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di hati kaum muslimin, sunnahnya ada di hati kaum muslimin, hidup di antara kaum muslimin, maka Allah Ta'ala tidak akan menimpakan adab kepada mereka. Dan selama umat ini menjauhi dosa kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah beristighfar, bertaubat dan beristighfar, maka Allah Ta'ala akan menafikan adab kepada kaum ini. Ada dua istimbat juga yang sangat agung dari ayat yang mulia ini. Di mana dalam ayat ini memperingatkan kita sebab ditimpakan azab dan fitnah ada dua sebab. Sebab yang pertama menyelisih syariat, menyelisih sunnah. Sebab yang kedua adalah tak. Sebab Allah telah telah berfirman dalam surat Al-Ankabut, wa Nabi dan bihi. Dan semuanya kami ambil dengan sebab dosa mereka. Maka para ulama kita menyatakan, itibau sunnati najatun. Mengikuti sunnah adalah keselamatan. Wa qala Malik rahimahullah taala. Dan berkata Imam Malik rahimahullah taala menjelaskan kepada kaum muslimin as-sunnatu kasafatin nusuh waman raqiba hanaja waman raqiba anha falik wa gharifah. sunnah adalah bagaikan bahtera Nabi Nuh Barang siapa yang berada di atasnya maka dia akan selamat. Barang siapa yang berpaling darinya maka dia akan tenggelam dan kelapa, Tenggelam dalam kesesatan. Dan istighfar kepada Allah. Menghadapkan diri kepada Allah. Bertaubat dari setiap dosa yang kita lakukan. Maka iwa iman rahimakumullah. Salah satu sebab akan turunnya barokah dan rahmat dari Allah. Perhatikan kepada ayat yang mulia ini. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وأنهارا Iwat iman rahimakumullah. Hendaklah kalian meminta ampun kepada Rabb kamu. Karena sesungguhnya Rabb kamu yaitu Allah Maha Pengampun. Jika kamu beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menurunkan hujan dari langit. Akan menganugerahkan kepada kalian makanan-makanan rizki, keturunan, buah-buahan, dan akan mengalir sungai-sungai. Dengan sebab kita istiqbal kepada Allah, menjauhi berbagai dosa. Iwati iman rahimakumullah. Ini adalah sebuah peringatan dari Allah Ta'ala kepada kita. Iwat iman rahimahumullah. Kesimpulan dari apa yang dijelaskan tadi. Ada dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama. Wajib kaum muslimin beriman dan sadar. Bahwa musuh-musuh Islam selamanya tidak akan ridho kepada kita. Orang-orang kafir tidak berhenti untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman. Mereka akan senantiasa mengerahkan berbagai kemampuannya. Baik dengan lisan-lisan mereka. Dengan ajakan-ajakan mereka. Dengan suara-suara mereka. Mereka akan menimbulkan berbagai pemikiran yang menyimpang dan mengutus para dai-nya untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman ke seluruh pelosok dunia ini. Dan yang kedua, bahwasanya mereka akan senantiasa berusaha dengan kekuatan mereka, dengan pasukan kudanya, dengan pasukan pejalan kakinya. Oleh sebab itu tidak mungkin kaum muslimin akan mengemis agar mereka bersikap rahmat kepada orang-orang beriman. Tidak mungkin kita meminta wahai orang Yahudi jangan dianiaya. Ataupun kita meminta kepada orang-orang kafir, janganlah kamu melakukan ini. Itu tidak mungkin. Sebab mereka telah dinyatakan oleh Allah walan sardo angkal yahudu wala hatta tatabi'a milatahu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka berjihad di jalan Allah dan orang-orang kafir mereka berjihad fisabilillah Sehingga Allah Ta'ala menjelaskan dalam banyak ayat. Orang-orang kafir akan menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Dan mereka akan bersekongkol dengan orang-orang kafir. Dan orang-orang yang beriman mereka akan saling menolong, tolong menolong dengan orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memerintahkan hijrah dari negara kafir kepada negara Islam menunjukkan bahwa permusuhan senantiasa akan terjadi. Apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam la tanqati'ul hijrah hatta tatlu asam sumi magribiha? Tidak terputus kewajiban hijrah. Amin min dawlatil kufri daril Islam sehingga terjadinya matahari terbit dari barat. Menunjukkan di sini adalah permusuhan orang kafir dengan orang mukmin qaimah ila qiyamis akan terjadi sampai hari kiamat. Oleh sebab itu tidak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita wa'idu lau min kuwah. Maka tidak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Anfal. Dan persiapkan oleh kamu apa-apa yang kamu mampu dari persenjataan, alat untuk memanas, dan pasukan-pasukan kuda. Ini menunjukkan suatu iman rahimakumullah. Dan Allah telah memerintahkan kepada kita kudu hidrokum. Dan Allah telah senantiasa memerintahkan kita wa qatilul musyrikin kafah. Ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk ini adalah ada. Dan orang kafir tidak akan senan, apa akan senantiasa berusaha. Iwatu iman rahimakumullah. Sedangkan kesimpulan yang kedua mengisyaratkan kepada kita yang wajib dipahami oleh kaum muslimin di mana saja berada. Bahwa tidaklah orang-orang kafir dikuasakan kepada orang-orang yang beriman. Kecuali karena kelalaian orang-orang beriman terhadap agamanya. Kecuali disebabkan kita lalai di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada kita, "Idza tabayatum bilina, wa akhadtum aznab al bakar wa raditu lakum bizari, wa taraktum al-jihada, sallallahu alaikum dhullan, la yanzi'u ankum hatta tarju ila dinikum al-awwal." Apabila kalian berjual beli dengan jual belian dalam bentuk riba. Salah satunya adalah bai'ul inas. Riba yang terselubung. Bahkan dinyatakan oleh sebagian para ulama riba yang paling besar dosanya. Lalu kalian berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia, di dalam bercocok tanam, dalam berternak. Jika menjadikan tujuan hidup hanyalah dunia. Dan meninggalkan jihad di jalan Allah. Yang tadinya kaum muslimin berada di atas kendaraan-kendaraannya di mana kejayaan kaum muslimin salah satunya tahta dilalis suyuk. Di mana jati diri kaum muslimin dan ketinggian kaum muslimin berada di bawah kilatan pedangnya. Derajat yang tinggi disebabkan dengan jihad di jalan Allah. Baik jihad dengan ilmu, baik jihad dengan pedang dan tombak, maka kaum muslimin akan ditinggikan derajatnya lihat dalam surat An-Nisa Fadalallahu al-mujahidin alal Qaidin. Allah Ta'ala telah menetapkan keutamaan yang tinggi, derajat yang tinggi bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan, ribatu yawmin fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Jaga satu malam saja di dalam berjihad menjadi sapam, menjadi penjaga Malah tentara kaum muslimin ketika dalam berjihad menjaga maka lebih baik ketimbangnya dan seisinya. Kedudukan yang tinggi salah satunya dengan sebab jihad. Maka ketika kaum muslimin lari kepada poin ini, maka Allah Ta'ala akan menguasakan orang-orang kafir kepada kalian. Sehingga kalian menjadi lemah dan hina. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, poin ini kepada kita. Bahwa ini adalah sebagai sebab kemunduran kita. Sebagai sebab kita ditimpakan berbagai musibah ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jalan keluarnya. Allah Taala tidak akan mengangkat kehinaan itu sehingga kamu kembali kepada agama semula. Maka jalan yang baik dan merupakan Langkah masa depan kaum muslimin untuk mendapatkan lagi kemenangan ini adalah dengan cara kembalinya umat ini, kembalinya kaum ini, kembalinya kita ini kepada Allah, kepada syariat Allah. Sebab Allah Taala menyatakan in tansurullaha yansurku wa la yansurunallahu may yansuru inallaha laqawiyyun aziz. Ikhwati iman rahimakumullah. Ini poin yang sangat penting yang mungkin dilupakan oleh banyak kaum muslimin hari ini. Yang dilalaikan oleh kaum muslimin hari ini. Iwan iman rahimakumullah. Lalu perlu kita mengisyaratkan apa kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita yang hari ini mendapatkan musibah. Allah Ta'ala telah mensinyari dalam ayat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensinyari dalam hadis. Inamal mu'minuna ikhwah. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah saudara. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Dia adalah merupakan penolong satu dengan yang lain. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu ma'al mu'min kal bunyan Yasudu يسد بعضه Nabi وقال Alaihi Wasallam Al-mu'minu وسلم المؤمن mumin المؤمن كالجسد wahid. Mukmin dengan mukmin bagikan satu bangunan. Mukmin dengan mukmin bagikan satu jiwa. Maka adalah kita memiliki rasa kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah hari ini. Di mana seorang mukmin adalah menjadi penolong mukmin yang lainnya. Seorang mukmin dengan mukmin adalah saudara. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkannya adalah satu jasad, yang mana jasad yang lain sakit, seluruh jasad akan merasakannya. Satu bangunan tidak mungkin akan kokoh apabila diambil satu komponen yang lainnya. Maka demikian juga seorang mukmin bagaimana kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dan saudara-saudara kita yang hari ini mendapatkan musibah, maka seorang mukmin harus melakukan apa yang dia mampu. Fatakullaha mastata'tum. La yukalifullahu nafsan illa usaha. Di antara poin yang mungkin bisa dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Pertama adalah berdoa kepada Allah Taala. Di mana doa ini mencakup beberapa poin dan diantaranya doa asisi doa yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mendoakan agar Allah Ta'ala memberikan keteguhan kemenangan kepada mereka dan Allah Ta'ala menghancurkan musuh-musuh Allah. Iwati iman rahimakumullah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah dijelaskan oleh para ulama tentang hal ini. Yang kedua, kita mendoakan saudara-saudara kita agar mereka tetap istiqomah di atas Islam. Agar mereka istiqomah di atas tauhid di atas sunnah. Sebab hanya keistiqomahan mereka yang akan bisa menjadi wasilah mereka mendapatkan kemenangan. Tidak kita ingat kepada sebuah hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang yang masuk gua, lalu pintu guanya tertutup, lalu dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sungguhnya kamu tidak bisa keluar dari gua ini kecuali kamu berdoa kepada Allah dengan kebaikan kamu. Maka wajib kita mendoakan mereka agar mereka berada di atas sunnah. Agar mereka berada di atas tauhid. Sehingga mereka jauh dari kesyirikan. Mereka jauh dari bentuk-bentuk penyelisihan. Doakan agar mereka tetap istiqomah. Sebab keistiqomahan mereka lah yang bisa menjadi wasilah mereka pun akan mendapatkan kemenangan dan doa kita diijabah oleh Allah Taala. Iwatu iman rahimakumullah. Yang kedua, kita berdoa dan kita meminta kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia agar mengulurkan tangannya dengan berbagai kemampuan yang bisa membantu mereka. Lebih waktu iman rahimakumullah. Apa yang kita lakukan hari ini mungkin dalam hakikatnya sangat sulit terjelma jika seandainya para pemimpin kita tidak mewasilahi kita untuk menolong saudara-saudara kita. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan para pemimpin kita, para pemimpin kaum muslimin, agar mengulurkan tangannya. Dan mereka juga agar dihadapkan kepada Islam ini. Sebab sadar ataupun tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan sangat sulit terjelma dan terrealisasi jika seandainya para pemimpin kita tidak melakukannya. Apa yang kita lihat umpamanya seperti negara Saudi di mana saya telah mendengar Bosnya Raja Abdullah telah mengimpakan bantuannya sendiri dia sebanyak 12.000 juta real yang sekitar 120 miliar. Jadi dia telah memberikan bantuan. Sehingga ada sangkaan orang mengatakan bahwa negara Saudi tidak memberikan bantuan. Raja Abdullah telah memberikan bantuan. Dan rakyat Saudi yang itu diketahui telah terkumpul sekitar 9 juta dan lebih yang mereka lakukan. Dan mereka juga membuka apa? Memberikan motivasi seperti para ulamanya untuk menolak. Sebagaimana telah datang fatwa dari Syekh Abdul Aziz al Syekh. Allah Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Di dalam sholat kita. Dalam doa kita agar para pemimpin ini dibukakan hatinya oleh Allah Ta'ala mengulurkan tangannya kepada saudara-saudara kita. Iwatu iman rahimahumullah. Poin yang ketiga, maka kita juga mampu atau dimungkinkan kita mengumpulkan harta yang bisa disalurkan kepada mereka. Tetapi iwatu iman rahimahumullah. Di dalam kita menolong mereka, tidak perlu kita mengobarkan propaganda umpamanya bahwa ini kelompok anu, kelompok anu. Ya. Maka kita mengumpulkan harta tanpa perlu mungkin dijadikan satu wasilah untuk perekrutan orang. Nah, sadar ataupun tidak sadar hari ini, sebagian kelompok telah menjadikan wasilah untuk merekrut kepada kelompoknya maka diperlukan keikhlasan di dalam menolong saudara kita. Sebab ingat kepada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang seseorang yang berjalan akan mendatangi sebuah tempat, lalu malaikat bertanya, Aina kunta, akan kemana kamu? Dia mengatakan, aku akan mendatangi saudaraku di sana. Lalu malaikat bertanya, Apakah ia pernah memberikan kepada kamu sesuatu? Apakah ia pernah memberikan harta kepadamu? Apakah dia pernah menolongmu? Dia mengatakan tidak, tetapi karena Allah. Maka malaikat itu mengatakan, sungguhnya Allah Ta'ala telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai dia. Maka diharap kaum muslimin tidak usah untuk menggunjing satu yang lainnya. Dengan umpamanya tidak mengopombarkan fulan ataupun si fulana nah, ketika menolong. Sebab kadang-kadang iwatu iman rahimakumullah. Sadar ataupun tidak sadar, sebagian orang menjadikan satu kesempatan dengan memproklamirkan dan ini untuk merekrut sebagian orang mengatakan wah si fulan ini begini maka berarti begini iwatu iman rahimakum itu maka ikhlaslah ibadatikum dalam ibadah ibadah kita kepada Allah Taala sebab banyak ikhlasan saja yang akan menjadikan kebaikan kepada kita dan menjadi maka ikhwatu iman rahimakumullah diharap bahwa apa-apa yang kita harapkan ini juga Allah Ta'ala membukakan sebab walaupun kita mengumpulkan hari ini jika seandainya orang-orang yang akan menyampaikan apa-apa yang kita kumpulkan hari ini itu banyak yang tidak jujur dan kita juga akan kesulitan untuk menolong saudara kita sebagai wakil iman rahimahumullah. Wajib kita sadari. Ketika umat ini adalah belum bertauhid dengan benar. Dan belum berakidah dengan benar. Maka saya sampaikan mungkin sebagai peringatan. Bahwa jangankan berbicara tentang perkara yang jauh. Menolong saudara kita yang jauh. Kita lihat. Ketika Aceh itu ditimpa musibah. Berapa miliar, berapa triliun yang dikumpulkan oleh kaum muslimin tetapi ikhwati iman rahimakumullah. Berapa jumlah juga orang yang tidak amanah. Yang tidak menyampaikan sumbangannya ke negeri sana. Dan saya telah datang ke tempat sana enam kali. Saya melihat begitu sedikitnya apa yang telah direalisasikan di tempat itu. Ikhwati iman rahimakumullah. Maka semuanya kembali kepada keimanan kaum muslimin. Kembali kepada seluruh akhlak kaum muslimin. Di dalam melaksanakan syariat ini. Dan poin yang terakhir. Yang mungkin yang dilupakan oleh banyak orang setelah kita berusaha untuk membantu mereka. Adapun dengan jiwa, adapun dengan kekuatan, maka sesungguhnya ini adalah ala yang muslimin atas pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Atas perintah kaum muslimin. Atas pemerintah kaum muslimin. Untuk memberikan dukungan kekuatan. Tentunya bukan atas individu kaum muslimin. Sebab itu dalam realisanya tidak mampu kita pergi tanpa adanya yaitu usaha jalan yang ditetapkan oleh para pemimpin kaum muslim. Oleh sebab itu senantiasa kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan poin yang terakhir, yang sangat penting dipahami oleh kita semua, dan ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Yaitu apa? Cara untuk menolong mereka adalah membina akhlak kita. Membina akidah kita. Membina amal kita. Mengembalikan umat ini kepada jalan kebenaran. Sebab ihwatu iman rahimahumullah. Salah satu sebab doa kita diterima oleh Allah adalah dengan sebab amal soleh kita. Dengan sebab tauhid kita. Dengan sebab kebaikan kita. Allah akan mendengar doa kita. Tidak mungkin Allah Ta'ala akan menerima doanya orang-orang yang menyekutukan Allah. Tidak mungkin Allah Ta'ala akan menerima doanya orang-orang yang maksiat kepada Allah. Maka kaum muslimin diperintahkan agar sadar hari ini. Di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya di kita. Bahkan bisa disampaikan tausiah ini kepada orang yang paham kepada bahasa ini. Iwati iman rahimakumullah. Ingat kepada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada kita, إنما ينصر الله هذه الأمة بضيفها بدعائهم وبصلاتهم وبإخلاصهم Hanyalah Allah Ta'ala akan menolong umat ini dan menolong agama ini dengan orang-orang lemahnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab doa mereka. Dengan sebab sholat mereka dengan sebab kehilasan mereka. Apabila telah muncul generasi yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Yang mereka menegakkan sholat. Yang mereka mendekatkan diri kepada Allah. Menjauhkan diri dari berbagai bentuk maksiat. Maka Allah Ta'ala akan mengijabah doa-doa kita. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan, ada seseorang yang berdoa, Lalu Allah Ta'ala menolaknya. Dengan sebab apa? Pakaian yang dia pakai. Baju yang dia pakai. Makanan yang dia makan. Minuman yang dia minum. Dari sesuatu yang haram. Bagaimana jika seandainya kita melakukan riba. Melakukan kemaksiatan. Banyak wanita yang tidak memakai tutup aurat. Banyak orang yang tidak menunaikan sholat Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang-orang yang lemah yang menunaikan sholat dengan benar, yang ikhlas kepada Allah. Wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat. la yastahlifannahum fil ardi kama istahlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinana lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubadina lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'ah. Dalam ayat ini Allah telah menyebutkan bahwa tiga perkara berikan kepada orang-orang yang beriman, kekuasaan, keteguhan dalam agama mereka, kedamaian. Syaratnya apa? Mereka mentauhidkan Allah dan beramal soleh. Maka saya mengajak kepada para dai, kepada juru dakwah, jalan kemenangan jalan untuk kebangkitan masa depan kaum muslimin di tangan para dai di dalam membina umat ini agar tegak di atas sunnah agar tegak di atas syariah agar tegak di atas hak dan ini dilupakan padahal ini adalah merupakan langkah yang pertama dan utama Iwat iman rahimakumullah. Seorang mukmin diperintahkan untuk menolong saudaranya. Seorang mukmin diperintahkan untuk memperhatikan saudaranya. Bahkan ikhwati iman rahimakumullah. Tidaklah kita paham kepada beberapa hadis. Barang siapa yang membukakan kesulitan orang-orang yang sulit. Yang ditimpa kesulitan. Maka Allah Ta'ala akan membuka dan membebaskan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Ikhwati iman rahimakumullah Barangkali dalam kesempatan yang mulia ini saya tidak membuka soal jawab. Tetapi ini buah peringatan yang wajib dipahami oleh seluruh kaum muslimin. Yang harus ditempuh oleh seluruh kaum muslimin. Yang wajib dipahami oleh kaum muslimin hari ini. Agar tidak lalai agar tidak tertipu dengan bentuk-bentuk propaganda rekayasa dari musuh-musuh Islam. Dan kaum muslim yang diperintahkan untuk bersatu padu di atas wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la wala takunu kalladzina tafaraku wa taraku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan tetap di atas hak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita dan Allah Ta'ala memberikan kepada mereka kemenangan. Memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan Allah Ta'ala menghancurkan musuh-musuh Islam. Musuh-musuh kaum muslimin. Hendaklah kita melakukan berbagai apa yang kita mampu berdoa kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Doakan saudara-saudara kita. Di dalam sholat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga mereka Mudah-mudahan Allah Ta'ala membebaskan mereka dari bagi kesulitan. Sebab seorang mukmin yang memperhatikan saudaranya, maka Allah Ta'ala akan memperhatikan kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Ashtabfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.